أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. بسم الله الرحمن الرحيم Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. كافها ذكر رحمة ربك عبده زكريا كافها يا عين صاد Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Tuhanmu kepada hambanya Zakaria. إذ نادى ربه نداء خفيا yaitu ketika dia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut. قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا Dia Zakaria berkata, Ya Tuhanku, sungguh tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu, ya Tuhanku. وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب فهب لي من لدنك وليا Dan sungguh, aku khawatir terhadap kerabatku sepeninggalku, padahal istriku seorang yang mandul. Maka anugerahilah aku seorang anak dari sisimu. يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا yang akan mewarisi aku dan mewarisi dari keluarga Yakub dan jadikanlah dia ya Tuhanku seorang yang diridhoi. Ya Zakaria, inna nubashshiruka bighulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Allah berfirman, Wahai Zakaria, kami memberi kabar gembira kepadamu dengan seorang anak laki-laki namanya Yahya yang kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya قال رب أنا يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا Dia Zakaria berkata, Ya Tuhanku, bagaimana aku akan mempunyai anak, padahal istriku seorang yang mandul, dan aku sendiri sesungguhnya sudah mencapai usia yang sangat tua. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا Allah berfirman, Demikianlah Tuhanmu berfirman, Hal itu mudah bagiku. Sungguh, engkau telah aku ciptakan sebelum itu. Padahal pada waktu itu, engkau belum berwujud sama sekali. قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا Dia Zakaria berkata, Ya Tuhanku, berilah aku suatu tanda. Allah berfirman, Tandamu ialah engkau tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama tiga malam, padahal engkau sehat. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا Maka dia keluar dari mihrab menuju kaumnya. Lalu dia memberi isyarat kepada mereka, bertasbihlah kamu pada waktu pagi dan petang. Ya Yahya khudil kitab biquwatin wa al hukma sabiyya. Wahai Yahya, ambillah, pelajarilah kitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh. Dan kami berikan hikmah kepadanya Yahya, selagi dia masih kanak-kanak. وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا Dan kami jadikan rasa kasih sayang kepada sesama dari kami dan bersih dari dosa. Dan dia pun seorang yang bertakwa. وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا dan sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan dia bukan orang yang sombong, bukan pula orang yang durhaka. Dan kesejahteraan bagi dirinya pada hari lahirnya, pada hari wafatnya, dan pada hari dia dibangkitkan, hidup kembali. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا Dan ceritakanlah Muhammad kisah Maryam di dalam kitab Al-Quran, yaitu ketika dia mengasingkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur, Baitul Maqdis. فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا Lalu dia memasang tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami, Jibril, kepadanya. Maka dia menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا Dia Maryam berkata, Sungguh, aku berlindung kepada Tuhan yang Maha Pengasih terhadapmu, jika engkau orang yang bertakwa. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا Dia Jibril berkata, Sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu, seorang anak laki-laki yang suci. قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا Dia Maryam berkata, Bagaimana mungkin aku mempunyai anak laki-laki, padahal tidak pernah ada orang laki-laki yang menyentuhku, dan aku bukan seorang pezina. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا Dia Jibril berkata, Demikianlah, Tuhanmu berfirman, Hal itu mudah bagiku, dan agar kami menjadikannya suatu tanda kebesaran Allah bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami. Dan hal itu adalah suatu urusan yang sudah diputuskan. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا Maka dia Maryam mengandung. Lalu dia mengasingkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا Kemudian rasa sakit akan melahirkan, memaksanya bersandar pada pangkal pohon kurma. Dia Maryam berkata, Wahai betapa baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi seorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan. Maka dia Jibril berseru kepadanya dari tempat yang rendah, Janganlah engkau bersedih hati. Sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Dan goyangkanlah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. فكلي واشربي وقربي عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا Maka makan, minum, dan bersenang hatilah engkau. Jika engkau melihat seseorang, maka katakanlah, Sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pengasih, maka aku tidak akan berbicara dengan siapapun pada hari ini. فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا Kemudian dia Maryam membawa dia, bayi itu, kepada kaumnya dengan menggendongnya. Mereka kaumnya berkata, Wahai Maryam, sungguh engkau telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا Wahai saudara perempuan Harun, Maryam, Ayahmu bukan seorang yang buruk perangai, dan ibumu bukan seorang perempuan pezina. Maka dia, Maryam, menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata, Bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan. Dia Isa berkata, Sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi. وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku melaksanakan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا Dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong, lagi celaka. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar, yang mereka ragukan kebenarannya. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون Tidak patut bagi Allah mempunyai anak, maha suci dia. Apabila dia hendak menetapkan sesuatu, maka dia hanya berkata kepadanya, Jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Isa berkata, Dan sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah dia. Ini adalah jalan yang lurus. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم Maka berselisihlah golongan-golongan yang ada di antara mereka, Yahudi dan Nasrani. Maka celakalah orang-orang kafir pada waktu menyaksikan hari yang agung. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين Alangkah tajam pendengaran mereka, dan alangkah terang penglihatan mereka pada hari mereka datang kepada kami. Tetapi orang-orang yang zalim pada hari ini di dunia berada dalam kesesatan yang nyata. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون Dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan, yaitu ketika segala perkara telah diputus, sedang mereka dalam kelalaian dan mereka tidak beriman. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون Sesungguhnya kamilah yang mewarisi bumi dan semua yang ada di atasnya, dan hanya kepada kami mereka dikembalikan. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا Dan ceritakanlah Muhammad kisah Ibrahim di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi. إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا Ingatlah, ketika dia Ibrahim berkata kepada ayahnya, Wahai ayahku, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolongmu sedikit pun? Ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni fattabi'ni ahdika siratan sawiyya Wahai ayahku, sungguh telah sampai kepadaku sebagian ilmu yang tidak diberikan kepadamu, maka ikutilah aku. Niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Ya abati la ta'budi syaitana inna syaitana kana lirrahmani asiya. Wahai ayahku, janganlah engkau menyembah setan. Sungguh, setan itu durhaka kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Ya abati inni akhafu an yamassaka adabun min ar-rahmani fatakuna lish-shaytani waliya. Wahai ayahku, aku sungguh khawatir engkau akan ditimpa azab dari Tuhan yang Maha Pengasih sehingga engkau menjadi teman bagi setan. Ya Dia ayahnya berkata, Bencikah engkau kepada Tuhan Tuhanku, wahai Ibrahim? Jika engkau tidak berhenti, pasti engkau akan kurajam. Maka tinggalkanlah aku untuk waktu yang lama. Dia Ibrahim berkata, Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Aku akan memohonkan ampunan bagimu kepada Tuhanku. Sesungguhnya dia sangat baik kepadaku. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا Dan aku akan menjauhkan diri darimu dan dari apa yang engkau sembah selain Allah. Dan aku akan berdoa kepada Tuhanku Mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdoa kepada Tuhanku. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا Maka ketika dia Ibrahim sudah menjauhkan diri dari mereka dan dari apa yang mereka sembah selain Allah, kami anugerahkan kepadanya Ishak dan Yakub, dan masing-masing kami angkat menjadi nabi. Dan kami anugerahkan kepada mereka sebagian dari rahmat kami, dan kami jadikan mereka buah tutur yang baik dan mulia. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا Dan ceritakanlah Muhammad kisah Musa di dalam kitab Al-Quran. Dia benar-benar orang yang terpilih, seorang rasul dan nabi. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا Dan kami telah memanggilnya dari sebelah kanan Gunung Sinai, dan kami dekatkan dia untuk bercakap-cakap. Dan kami telah menganugerahkan sebagian rahmat kami kepadanya yaitu bahwa saudaranya, Harun, menjadi seorang nabi. Dan ceritakanlah Muhammad kisah Ismail di dalam kitab Al-Quran. Dia benar-benar seorang yang benar janjinya, seorang rasul dan nabi. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا Dan dia menyuruh keluarganya untuk melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan dia seorang yang diridhoi di sisi Tuhannya. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا dan ceritakanlah Muhammad kisah Idris di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi. Dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن, وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا Mereka itulah orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu dari golongan para nabi, dari keturunan Adam, dan dari orang yang kami bawa dalam kapal bersama Nuh, dan dari keturunan Ibrahim, dan Israel, Yakub, dan dari orang yang telah kami beri petunjuk dan telah kami pilih. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Pengasih kepada mereka, maka mereka tunduk, sujud, dan menangis. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا Kemudian datanglah setelah mereka pengganti yang mengabaikan solat dan mengikuti keinginannya, maka mereka kelak akan tersesat. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا Kecuali orang yang bertaubat, beriman, dan mengerjakan kebajikan, maka mereka itu akan masuk surga dan tidak dizalimi, dirugikan sedikit pun. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا yaitu surga Aden yang telah dijanjikan oleh Tuhan yang Maha Pengasih kepada hamba-hambanya. Sekalipun surga itu tidak tampak, sungguh janji Allah itu pasti ditepati. لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا Di dalamnya mereka tidak mendengar perkataan yang tidak berguna, kecuali ucapan salam. Dan di dalamnya bagi mereka ada rizki pagi dan petang. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا Itulah surga yang akan kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang selalu bertakwa. وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا Dan tidaklah kami Jibril turun, kecuali atas perintah Tuhanmu. Miliknya segala yang ada di hadapan kita, yang ada di belakang kita, dan segala yang ada di antara keduanya. Dan Tuhanmu tidak lupa. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا Dialah Tuhan yang menguasai langit dan bumi, dan segala yang ada di antara keduanya. Maka sembahlah Dia, dan berteguh hatilah dalam beribadah kepadanya. Apakah engkau mengetahui ada sesuatu yang sama dengannya. Dan orang kafir berkata, Betulkah apabila aku telah mati, kelak aku sungguh-sungguh akan dibangkitkan, hidup kembali. أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا Dan tidakkah manusia itu memikirkan bahwa sesungguhnya kami telah menciptakannya dahulu, padahal sebelumnya dia belum berwujud sama sekali? فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا Maka demi Tuhanmu, sungguh, pasti akan kami kumpulkan mereka bersama setan. Kemudian pasti akan kami datangkan mereka ke sekeliling jahanam dengan berlutut. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا Kemudian pasti akan kami tarik dari setiap golongan siapa di antara mereka yang sangat durhaka kepada Tuhan yang Maha Pengasih. ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا Selanjutnya kami sungguh lebih mengetahui orang yang seharusnya dimusnahkan ke dalam neraka. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang jelas maksudnya, orang-orang yang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, manakah di antara kedua golongan yang lebih baik tempat tinggalnya dan lebih indah tempat pertemuannya. Dan berapa banyak umat yang ingkar yang telah kami binasakan sebelum mereka, padahal mereka lebih bagus perkakas rumah tangganya dan lebih sedap dipandang mata. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا Katakanlah Muhammad, Barang siapa berada dalam kesesatan, maka biarlah Tuhan yang Maha Pengasih memperpanjang waktu baginya, sehingga apabila mereka telah melihat apa yang diancamkan kepada mereka, baik azab maupun kiamat, maka mereka akan mengetahui siapa yang lebih jelek kedudukannya dan lebih lemah bala tentaranya. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا Dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Dan amal kebajikan yang kekal itu lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu dan lebih baik kesudahannya. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا Lalu apakah engkau telah melihat orang yang mengingkari ayat-ayat kami, dan dia mengatakan, Pasti aku akan diberi harta dan anak. أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا Adakah dia melihat yang gaib, atau dia telah membuat perjanjian di sisi Tuhan yang Maha Pengasih? كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا Sama sekali tidak. Kami akan menulis apa yang dia katakan, dan kami akan memperpanjang azab untuknya secara sempurna. Dan kami akan mewarisi apa yang dia katakan itu, dan dia akan datang kepada kami seorang diri. Dan mereka telah memilih Tuhan-Tuhan selain Allah, agar Tuhan-Tuhan itu menjadi pelindung bagi mereka. Sama sekali tidak. Kelak mereka sesembahan itu akan mengingkari penyembahan mereka terhadapnya dan akan menjadi musuh bagi mereka. ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين أزا Tidakkah engkau melihat bahwa sesungguhnya kami telah mengutus setan-setan itu kepada orang-orang kafir untuk mendorong mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh. فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا Maka janganlah engkau Muhammad tergesa-gesa memintakan azab terhadap mereka, karena kami menghitung dengan hitungan teliti datangnya hari siksaan untuk mereka. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا Ingatlah, pada hari ketika kami mengumpulkan orang-orang yang bertakwa kepada Allah yang Maha Pengasih, bagaikan kafilah yang terhormat. Dan kami akan menggiring orang yang durhaka ke neraka jahanam dalam keadaan dahaga. لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا Mereka tidak berhak mendapatkan syafaat, pertolongan, kecuali orang yang telah mengadakan perjanjian di sisi Allah yang Maha Pengasih. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا Dan mereka berkata, Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. لقد جئتم شيئا إدا Sungguh, kami telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا Hampir saja langit pecah dan bumi terbelah dan gunung-gunung runtuh karena ucapan itu. Karena mereka menganggap Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Dan tidak mungkin bagi Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi, melainkan akan datang kepada Allah yang Maha Pengasih sebagai seorang hamba. Dia Allah benar-benar telah menentukan jumlah mereka dan menghitung mereka dengan hitungan yang teliti. Dan setiap orang dari mereka akan datang kepada Allah sendiri-sendiri pada hari kiamat. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا Sungguh, orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kelak Allah yang Maha Pengasih akan menanamkan rasa kasih sayang dalam hati mereka. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا Maka sungguh, telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu Muhammad, agar dengan itu engkau dapat memberi kabar gembira kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar engkau dapat memberi peringatan kepada kaum yang membangkang. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا Dan berapa banyak umat yang telah kami binasakan sebelum mereka? Adakah engkau Muhammad melihat salah seorang dari mereka, atau engkau mendengar bisikan mereka.